Perlu diketahui bahwa dalam Islam itu sebenarnya disunahkan adanya azan di subuh, di waktu subuh khususnya dua kali azan. Di waktu subuh Rasulullah memiliki dua muazzin. Yang satu Bilal bin Abi Rabah, yang kedua Abdullah ibnu Umi Maktum. Ini di waktu subuh. Di Ramadan dan di luar Ramadan. Ini salah satu sunnah yang dilupakan oleh umat. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma dan banyak lagi hadis yang lainnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Bilalan yu'adhdhinu bilail, fakulu washrabu hatta tasma'u adana ibni Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal itu melakukan azan di bagian malam hari. Silahkan kalian makan dan minum terus sampai kalian mendengar adanya Ibnu Umi Maktum. Dalam riwayat lain di Sahih Al Bukhari, ya, di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah, tadi hadis siapa? Abdullah ibni Umar. Kata Rasulullah, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Umi Maktum, fa innahu la yu'adzin hatta yatlu al-fajr." Silakan kalian makan dan minum, diizinkan boleh sampai berazannya Abdullah ibnu Umi Maktum karena sesungguhnya dia yaitu ibnu Umi Maktum tidaklah melakukan azan kecuali setelah munculnya fajar. Nah. Dari sini kita tahu bahwa batas akhir makan dan minum itu kapan? Adalah fajar salat. Dari mana dalilnya? Dari ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 187 Kemudian hadis Abdullah ibn Umar tafakun alaih dan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka penting suatu hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan masalah akhir waktu sahur. Sekarang ini muncul kan di tempat kita bahkan di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di masa kita sekarang. Apa yang diistilahkan dengan imsak di mana imsak ini berbeda dari satu negeri ke negeri lain. Ada yang 15 menit sebelum azan subuh, ada yang 10 menit, ada yang 20 menit. Ya, berbeda-beda. Ini pertama. Yang kedua, tidak dikenal lagi adanya azan pertama di kampung-kampung muslim ini Sudah menjadi suatu yang aneh. Sunnah Rasul. Malah repotnya diganti dengan macam-macam kan sekarang. Diganti dengan tarhim Assalatu wassalamu alaik Nah Coba tanyakan Apa Bilal kenal dulu Assalatu wassalamu alaik Apa Abu Bakar, Umar, Rahman dan Ali Kulafah, Rasidin kenal ini juga ya. Begitu juga para imam yang empat Al-Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nawawi dan yang lainnya kenal yang seperti ini. Kalau mereka nggak kenal, berarti ini sesuatu yang diada-adakan dalam syariat. Imsak dan yang semisalnya. Bukti bahwa mereka para ulama itu mengingkari. Gak usah jauh-jauh di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mari kita dengarkan pernyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar. As-Syafi'i. Apa maknanya Syafi'i? Madhabnya Syafi'i. Di dalam Fathul Bari dan subhanallah, saya nukilkan dari Fathul Bari karena memang gampang didapatkan di pondok-pondok pesantren. Gampang sekali. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, mari kita lihat. Sekali lagi, siapa yang mengatakan? Bukan Ustaz Luqman ya. Nah. Kata Al-Hafidh, tanbih. Masya Allah. Di Fathul Bari itu ditulis sama beliau. Tanbih, peringatan. Kata beliau, minal bida'il munkar. Ma uhditha fi hadaz zaman. Di antara jenis bid'ah-bid'ah yang mungkar Waduh, sudah beda mungkar lagi. Nah, berarti yang suka ngomong beda itu kan bukan salah vito kan gitu ya. Ini lah imam ini. Nah, di antara jenis-jenis beda yang mungkar adalah apa yang diada-adakan, dimuncul-munculkan pada masa ini. Kapan masa ini? Al-Hafidh hidup sudah kurang lebih enam atau tujuh abad yang lalu. Ya. Kakek kita belum ada ya kakek kita belum belum ada apalagi ayah kita nah, Belanda belum masuk Indonesia apalagi Jepang nah ya. <laughs> jangan mau cobain nah. Barakallahu fikum Ya, ini Al-Hafidh Ibn Hajar hidup di masa itu. Kata beliau di antara bid'ah-bid'ah yang mungkar yang diada-adakan pada zaman ini adalah diadakannya azan kedua, yakni azan yang kedua dari bagian fajar sebelum masuknya fajar kurang lebih tiga sepertiga jam, sepertiga. Yakni berapa? 20 20 menit. Di masa itu sudah ada jam. Ya. 20 menit. terkhusus di Ramadan. Nah. Serta kata wa idfa'ul masabih allati ju'ilat alamatan li tahrimil akli wasyurbi ala man yuridu siyam za'man mimman ahdathahu annahu lil ihtiyat fil ibadah wala yu'lamu أو ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس Kata beliau dan juga adanya ini pemadaman lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda berhentinya makan dan minum, dilarangnya makan dan minum atau sahur bagi orang-orang yang bersaum. Kalau dulu masih masihan apa belum macam-macam gitu. Ya. Apa tanda-tandanya? Kalau di zaman kita kan ada belanggur ya. Bum, nah, sudah imsak. Nah, muncul nanti tarhim ya sekarang muncul lagi ayuhan nas ya. sirina ya sirina ini bukan cara-cara Islam sudah ya. jelas tasyabbuh nah. ada sekarang baru lagi kan ya sebelum tahun 94 hanya entah siapa ini munculnya ya anda saya nggak tahu nah anda datang ke Indonesia kira-kira tujuh tahun yang lalu baru denger ini Nah, ayuhan nas. Apa terjadi ya? Ayuhal ikhwan. Ya. Pakai kaset-kaset. Sekarang nggak repot masjid-masjid. Begitu sudah waktunya imsak katanya ya. Setel truk Gitu. Yang bangun tidur di waktu itu, ya Allah bangun imsak. Aduh, mau minum nggak bisa. Ya, ada kurma tinggal satu. Aduh, sudah imsak nah, sudah ayuhal ikhwan. Nah. Ya. Lah, mengharamkan sesuatu yang halal. Mengharamkan sesuatu yang masih oleh Allah dihalalkan. Karena Allah menyatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abiyad wa minal khaitil aswad minal fajr. Allah dengan tegas di surat Al-Baqarah padahal dibaca surat Al-Baqarah tiap hari mungkin. Nah, kalau yang hatamannya sehari, kan tiap hari baca Al-Baqarah. Nah. Barakallahu fikum. Padahal halal untuk dia makan. Rasulullah SAW tadi kita dengarkan dari hadis siapa? Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Kulu washrabu hatta yu'adzina ibni ummi maktum. Dalam riwayat la yamna'annakum adhanu Bilal min sahurikum Janganlah azannya Bilal menghalangi kalian dari sahur kalian. Coba, gampang Islam. Rasulullah memberi kemudahan. Kulu syabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Silakan makan dan minum sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum melakukan azannya. Lain enggak. Kena ayuan ikhwan bubar. Kena sirine bubar orang ini. Ngelak lu bangun tidur tuh ngelak. Ya. Bu, ayo cepat cepat bangun. Begitu bangun ya. Belum selesai baca doa bangun tidur, sudah ayuhal ikhwan. Nah, aduh ngelihat air. Nah, Nah ini nggak boleh Mengharamkan sesuatu yang masih Allah halalkan nah, Jadi ikhwan fiddin Azani Allah yakum Dari sini kita tahu bahwa batas terakhir dari waktu Sahur adalah azan kedua Dari fajar Sadiq Nah Kemudian Hafid melanjutkan. Coba perhatikan bagaimana. وَقَدْ جَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْصَارُ لَا يُؤَذِّنُونَ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِدَرَجَةٍ لِتَمْكِنِ الْوَقْتِ za'amu. Akhirnya, perbuatan seperti tadi itu, sikap berhati-hati lu. Kenapa kalian melakukan waktu imsak? Coba alasannya apa? Dalam rangka hati-hati. Jangan-jangan sudah masuk waktu fajar. Ya Allah, berarti Rasulullah nggak mau hati-hati ya? Berarti Rasulullah nggak kenal ini. Bermudah-mudahan Nabi itu. Naudzubillah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, akhirnya sikap seperti ini menyeret mereka kepada sikap yang lainnya yaitu tidaklah mereka melakukan adzan maghrib kecuali setelah terbenamnya matahari satu derajatnya ini satu derajat itu jauh waktunya entah berapa menit jaraknya ya. dari waktu yang semestinya azan ditunda waktu berbukanya Coba, waktu sahurnya dimajukan, waktu bukanya dimundurkan. Akhirnya kata Al-Habib, fa'akharul fitrah wa ajjalus sahur wa khalafus sunnah. Akhirnya mereka memajukan waktu sahur ya, menu, dan menunda waktu berbuka. Akhirnya mereka menyelisih sunnah. Kemudian beliau lanjutkan, falidzalika qalla anhumul khairu katsirun fihim asyarr oleh sebab itu, akhirnya semakin berkurang kebaikan yang ada di tengah-tengah umat ini dan sebaliknya semakin banyak kejelekan di tengah-tengah umat. Ini Hafid bicara enam abad kurang lebih yang lalu. Dan sekarang ya apa kalau Hafid mendengar ayyuhal ikhwan, mendengar sirine. Kalau dulu masih tandanya apa? Untuk misal lampu-lampu dimatikan, ya. Upli-uplinya itu dimatikan. Oh, mati imsak sudah. Itu di zamannya Hafid itu sudah kuno lah sekarang. Nah, sudah kuno. Nah, sekarang pakai sirino, pakai tarhim, pakai ayual ikhwan, pakai pelanggur, Nah, kira-kira kalau Al-Hafid hidup sekarang melihat itu apa yang akan beliau tuliskan ya, sebagai warisan ilmu bagi umat ini?